to warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran Baik pendengar dan pecinta Radika Indonesia Jakarta Untuk mengawali jumpa kita pagi ini kami buka dengan membaca suratul Fatihah Ala hadinia wa ala kuliniatin salihah Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim namun untuk memanaskan suasana untuk melatih suara kita kita coba dulu dari doa pembuka tadi ya.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 Waj'alhu lana hujjatay ya rabbal alamin. Kemudian halaman 10, 11 bahwa dalam Al-Qur'an itu dikenal ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang mengandung alif lam, ada yang tidak. Yang mengandung alif lam ada dua kemungkinan membaca. Ada alif lamnya dibaca, ada alif lamnya tidak dibaca. Alif lam yang dibaca kalau di atas lamnya ada sukunnya, ada tanda bacanya. Alif lam yang tidak dibaca kalau di atas lamnya tidak ada apa-apa, tidak tanda ada apa-apa tetapi setelah alif lam ada tanda tasjidnya. Di bawah tasjid, di bawah sidah itulah huruf huruf samsiahnya. Dengan kata lain, alif lam itu dibaca atau tidak dibaca tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf yang mana. Kalau setelah alif lam ketemu huruf-huruf komariah yang 14, jadi hajjaka wa khob akimah, maka otomatis alif lamnya lamnya dibaca. Mana contohnya? Al-Quran, Al-Jannatu, Al-Karimu, Al-Wahyu itu. Al-alnya dibaca. Tetapi kalau setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14, ta sa dal zal ro zai sin shin so da to zo lam nun nah otomatis di atas lamnya tidak ada tanda karena tidak ada tanda maka jangan dibaca mana contohnya asyamsu an ni'mah At-tamatu as-sana'u as-salatu. Alif lamnya lamnya enggak dibaca. Jangan dibaca al-salatu tapi as-salatu nyamber. Dikatakan alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Itulah pelajaran kita, kajian kita tentang alif lam. Jadi alif lam itu ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Dibaca, tidak dibaca bukan karena kebenaran tapi ada ketentuan. Yang dibaca manakala setelah alif lam bertemu huruf-huruf komariah yang 14. Begitu juga alif lam yang tidak dibaca manakala setelah alif lam bertemu salah satu huruf samsiah yang 14. Itu. Kalau ingin mudah memberikan pengajaran alif lam yang dibaca alif lam yang ada tanda sukunnya di atas lamnya. Alif lam yang tidak dibaca alif lam yang di atas sukunnya, di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Alif lam yang tidak dibaca kalau di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Jadi alif lam itu jangan berharap jangan memiliki anggapan bahwa setiap alif lam dibaca. Tidak semuanya. Alif lam ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Fungsinya alif lam sama seperti dalam bahasa Inggris itu the dalam artian menghususkan dari umum menjadi khusus, dari nakiroh dari umum menjadi ma'rifah kalimatnya itu ya. Makanya disebut lam ta'rif. Itu halaman 10, 11, 12. Di halaman 13 bahasan kita tentang mim dan nun yang ada sidahnya, yang ada tasjidnya. Sebetulnya mim dan nun tidak beda dengan huruf-huruf lainnya saat dia ada sidahnya, ada tasdidnya. Dalam artian semuanya setiap huruf yang ada tasdidnya, ada sidahnya dibacanya double, dibacanya ganda. Itulah perbedaan antara huruf hijaiyah dengan huruf latin. Dalam huruf Latin untuk mendobelkan bunyi bacaan harus double huruf. Tapi dalam huruf hijaiyah cukup dikasih tanda tasdid. Hanya saja dalam pelajaran halaman 13 tentang gunnah ini bukan saja harus dibaca double kalau menemukan tanda tasdid di mim dan nun ini, tetapi harus ditahan. Ada panjangnya satu alif sampai satu alif setengah. Kemudian harus didengungkan itulah gunnah. Makanya menemukan mim dan nun bertasdid maka bacanya ada tiga ketentuan. Dibaca double sama seperti huruf-huruf yang lainnya kalau bertasdid tapi ada lebihnya untuk mim dan nun bertasdid ini Selain dibaca dobel, dengung ke hidung, itulah guna. Dan ada panjangnya, satu alif sampai satu alif setengah. Di ayat ke-18 surat surah Al-Baqarah. Surat jadi surah ya, surah. Surat, kita kan terbiasa bahasa latin. Padahal surah. Al-Baqarah bukan Al-Baqarah ya. Itu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.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 Kalau nggak mau susah digabungin. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون يج kalau sugro kan يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت حمس والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم ada tanda wakaf, al-wakfu aula, dihentikan lebih utama. kullama adha'a lahum masyaw fi waqaflah tapi ada waw di situ jadi kalau nggak ngulang nggak apa-apa digabung lebih bagus كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء مد واجب متصل ya in gunnah إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء Tuh, Kok Fatiwad? ya? Dua, dua fatah dibaca satu dik. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Itu kan hamzahnya berbaris dua. Tuh. Kalau berbaris satu, bina. Karena berbaris dua, kok nggak pakai alif karena hamzah. Bina, uh, jadi mad iwat juga. Ada tanda wakopnya di sini sadlam ya. Di, disambung lebih utama. Nggak disambung nggak apa-apa. Tapi di tanda wakop nanti timur tengah, kadang-kadang di sini tidak ada tanda wakopnya. Coba nanti dilihat ya. Perbedaannya itu. Ada perbedaan-perbedaan tanda wakof. Wa, wa, wa, ikhwa. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن Ikhwanya banget abad ya Nun mati atau tanwin ketemu kaf dan kopengnya banget Wa ingkun jangan wa ingkung <laughs> jangan ya wa ingkun ada n-nya ikhwanya yang kedua. Wa ing n-nya hilang. Kunnya masih ada. Itu ya yang yang ada abad, ada akrob, ada ausat nanti ikhwa itu ya. Wa ingkun kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratim min mislih وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم, إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت أعدت همس همس أعدت للكافرين Surah Al-Baqarah, surah kedua, masih di ayat ke-25. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحت من تحت همس من تحت tahtihal anhar. Tentang hamas itu ada 10 ya di buku kedua ada. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا رزقا dua fathah dibaca satu jika dihentikan mad iwad 40 halaman puluh nomor lima buku wajib ya tajwid kalau dihentikan kalau nggak di nggak dihentikan disambung wakaf ini wakaf lah tidak boleh berhenti jadi ikhfa tetapi ada kadang-kadang mm, nggak -kadang, mm, disambung karena segi makna nyambung gitu ya sudah sudah sempurna كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم Nah, kadang-kadang orang walahum bukan ikhfa di sini mah idhar syafawi mimati. Dilihat halaman 28 ya. Mimati ketemu mim, idgoh mimi, mimati ketemu ba ikhfa safawi, mimati ketemu selain mim dan ba idhar, mimati ketemu waw dan ba idhar safawi, mimati di halaman 28. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Insyaallah lah kalau tiap pagi dengar, diulang-ulang bisa, bisa tajwid, bisa baca. Maaf saya bukan kayak Syekh, lagunya bagus, suaranya bagus, bukan kayak Kori. Saya hanya e, ingin belajar kita, baca kita, bacanya tidak sumbang. Karena ternyata ada hadis, bukan termasuk umatku kalau membaca Al-Quran tidak dilakukan. Zainul Quran biaswatikum. Ya silah baca Quran dengan suaramu yang indah. Itu ya. Tapi tidak titik. Saya kurang begitu suka sama orang yang menggelik-gelikan Quran digelik-gelik, tapi nggak dipahami isinya, itu ya. Quran buat apa? Buat pedoman, buat hidayah, furkon, pembeda mana hak yang mana yang buruk. Nah, oleh sebab itu kan kita sudah mulai, inilah maknanya di Radio Kayu Manis, bimbingan membaca dan memahami Al-Quran. Memahaminya lewat indeks Quran dulu. Dari indeks nggak jelas tinggal beli tafsir, gampang sekarang mah. Tafsir Asobuni ada, fi zilalil Quran ada, tafsir Ibnu Kasir ada, tafsir Al-Misbah ada, tafsir Buya Hamka ada. Apa kurangnya? Tinggal mau. Ah, Pak Hari kan harus beli. Nyicil, saya juga nyicil. Enggak sekali 30, 30 saya beli semua. Mahal. Satu-satu yang saya butuhkan beli jilid satu dulu. Ibnu Kasir. 30 ribu kok murah ya. Kok 30 ribu murah? Ya bila dibandingkan dengan manfaat kan. Nah, kalau memang terlalu mahal, makanya saya bilang ada kan kelompok-kelompok belajar, lima orang, enam orang beli, belinya patungan. tiga puluh ribu dibagi lima kan lima ribuan tuh. Nah, jilid satu kita beli dulu, jadi dua, jadi tiga. Coba deh buktikan. Saya tidak minjem telinga, tidak minjem mata. Pasti pada pintar. Kita tidak tidak bilang ini kata si ini, ini kata ustadz ini. Enggak katanya, ini dalilnya, ini hadisnya gitu. Ini kitabnya <laughs> gitu ya. insyaallah Jadi saya ingin dengan Radio yang Manis ini lebih pintar, lebih cerdas. Banyak kan? Pintar. Tapi jangan lupa, ada juga ceramahnya pinter, ngajinya pinter, bagus. Eh pas baca Qurannya beletak-beletuk. Nah ini makanya belajar belajar dari dasar dulu. Nah, itu kan jangan sampai nanti kita hut baju Jumat disuruh turun, turun. <laughs> Kenapa bacaanmu jelek? Nah boleh jadi imam. Karena syarat jadi imam itu bukan pinter. Baca ceramahnya bagus. Bukan, harus baca Qurannya bagus. Baru menjadi imam tiba-tiba dia jadi imam bacanya Allah di angkoja johrok koja johrok nah, panjang pendeknya ngajib nah ini mari belajar tidak ada kata terlambat untuk belajar. Saya sudah 60, kapan-kapan main ke kayu manis. Di kayu manis itu justru dia sepuh banyaknya. Karena kalau yang muda mah 2-3 kali belajar juga udah pinter. ya. Lihat ayat yang ke 26 ya. Surah Al-Baqarah. Bisnis yang menguntungkan itu memberikan harta untuk infak fisabilillah di jalan Allah. Itu bisnis yang menguntungkan yang tidak pernah rugi dan penggantiannya berlipat ganda. Buktikan kalau kita sudah berharap kepada Allah dengan sendirinya rezeki juga turun. Buktikan ya itu. Allah tidak pernah salah mengungkapkan itu. Jadi kalau berbisnis dengan manusia, hidup kita karena uang, justru uangnya nggak dapat, yang ada habis. Jadi silahkan, apa kaset saya, CD saya, rekaman saya, apa tulisan-tulisan, silahkan perbanyak. Silahkan perbanyak bagi-bagi indeks Quran yang sudah empat jilid itu fotokopi lagi, fotokopi ulang, bagiin. Adakan penelitian-penelitian, adakan kajian-kajian. Yuk kita mari menjadi orang-orang yang betul-betul mutakin, yang betul-betul cerdas, pintar karena kita sudah tahu ilmunya kan. Kan Pak Hari Al-Quran itu ada yang jelas, ada yang enggak, ada yang mutasabihat, ada yang muhkamat. Itulah perlu nanti setelah itu kan kita jelas. Oh ini tuh gak ngerti apanya. Yadullah wauqa'idihim, tangan Allah berada di atas mereka. Oh, lihatin tafsirnya. Hmm, tangan di situ bermakna kekuasaan bisa gitu kan. Nah ini Nah, perlulah belajar baca tafsir gitu. Jadi ajang ya, saya hanya kuncinya saja. Setelah kunci dibuka, mari kita, wasya Allah, dunia, dunia Allah, dunia ilmu Allah itu rahmat luas. Saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, banyak ilmu yang belum didapat. ya Masya Allah, kita tuh ibarat setetes air di lautan, hmm, tidak ada apa-apanya. Tapi Alhamdulillah, Semakin kita belajar, semakin diri kita merasa bodoh, merasa ketinggalan, tapi di mata Allah semakin mulia. Ayat 26. In gunnah Inna Allah la yastahyi ayyab ayyab gitu bukan ayat riba bukan dal di situ ayyab riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا Di sini ada mim mutlak berhenti. Enggak tahu di cetakan Timur Tengah ada mimnya apa enggak di situ. Karena ada mim ya udah berhenti di situ ya. Dad. yubillu bihi kasiro wa yahdi bihi kaf kafi sa kasiro. Wama wama bihi illa al fasiqin. Kemudian halaman 14 itu tentang bagan halaman 14 pasal kelima bahwa hukum nun mati atau tanwin itu secara bagian dibagi empat. Ada izhar, ada ikhfa, ada iklab, ada idgom. Apa maksudnya kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah ini terbagi empat wajah, empat cara membaca. Yang pertama harus dibaca jelas. Dibaca jelas apanya Pak Ari? Nun mati itu nun mati atau tanwin an in un jika dicermati ternyata dalam dalam bunyi huruf Latin itu ujungnya mengansur, mengandung unsur n. Nah, n ini akan dijadikan apa? Apakah tetap n itulah idhar. Manakala nun mati atau tanwin bertemu dengan aha ho agoha atau hamzaha ainha gin ho Kemudian nun bunyi N ini akan ditambah jadi G, jadi eng. Kalau bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Mana? Ta, sa, dal, zal. Ta, sa, dal, zal. Zai, jim. Sin, shin. Sal, da, ta, za, fa, koka. Atau? Sipta sana kam jada saksun qada sama. dumpayi ba zid fi tuqa. Zalima dok zalima sebetulnya nggak ada kaitannya dalam dalam artian lagunya iya enak tapi untuk untuk huruf ifa tidak semua yang kita baca ini huruf ifa sip iya sod fa iya Zal iya, sa iya. Nun bukan huruf ikhfa tapi huruf idgham biguna. Alif hamzah bukan, kaf iya, mim bukan ini. Hanya untuk enak lagu aja. Yang cocok yang lebih mudah yang tadi ta sa dal zal zai jim sin sin sal dot ta za fa kof ka fa koka. Kemudian bunyi nun mati atau tanwin bunyi n ini saat iklab Kapan? Apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan ba, bunyi n-nya berubah menjadi m. Tetapi disertai dengan samar. Min ba di jadi min ba di samar sedikit. Dulu di kampung diajarin mimnya mingkem. Bukan. Bukan mim ba di tapi mim ba, mim ba di. Ada samar sedikit. Kemudian nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf idgom, n-nya berubah melebur pada huruf sesudahnya. Kapan kalau bertemu dengan salah satu huruf idgom yang enam, yarmaluna. Idgom itu dileburkan juga ada dua macam. Ada di, dileburkan disertai dengan dengung, itulah idgom biguna. Manakala nun mati atau tanwin ketemu huruf yanmu. Salah satu dari iya, nu, nun, mim, wau. Atau bila guna diidgomkan tanpa disertai dengan dengung. Idgom bila guna manakala nun mati atau tanwin ketemu lam dan ro. Min robihim jadi mir robihim tanpa didengung, tanpa ditahan. Beda dengan idgom biguna waman jadi wamai, wamai ya'mal. Ditahan satu alif ya, disertai dengan dengung itu idgom biguna. Bagan halaman 14, 15 itu mulai penjelasan. Penjelasan tentang hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin saat idhar nun mati atau tanwin saat idhar, tolong dicatat tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya dengan bahasa Arab atau dengan huruf Latin ada unsur N-nya. Dibacanya unsur N-nya tidak ada. Eh, maaf. <laughs> Terbalik. Idhar. Hukum nun mati atau tanwin saat idhar ini tolong dicatat. Tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya unsur N-nya ada, dibacanya juga ada. In huwa. Ditulisnya begitu, dibacanya juga begitu min ilmin dibacanya ditulisnya begitu dibacanya juga begitu dalam artian tulisan dan bacaan sama itu idhar beda dengan halaman 17 idgom di halaman 17 tolong dicatat tulisan dan bacaan berbeda apa bedanya Pak Ari coba tulis dengan laten ditulis dengan laten ditulis ada unsur n-nya dibaca unsur n-nya menjadi hilang melebur pada huruf sesudahnya Kecuali nanti bunyi nun mati ketemu nun tidak kelihatan peleburannya karena nun mati ketemu nun. Tapi intinya semuanya diidgomkan, dileburkan, dimasukkan, disertai dengan dengung itulah idgom biguna. Dileburkan tanpa disertai dengan dengung itulah idgom bila guna. Kalau nun mati atau tanwin yang ketemu lam dan ro. Jadi di halaman 17 tentang idgom idgom bigunah bila guna ini tolong dicatat tulisan dan bacaan berbeda Ditulisnya ada unsur N-nya kalau dalam latennya dibacanya unsur N-nya jadi hilang. Di halaman 18 ada tuh dilihat. Kalau ditulis laten kan waman coba W A waman W A M A N waman ya betagi dibacanya menjadi wamai bunyi N-nya belebur pada Y. Lan nadwa memang tidak kelihatan karena nun matinya ketemu nun. Min maljain min. Bunyi N-nya melebur jadi mim maljain. Itulah idgom bi gunnah. Sedangkan halaman 19 idgom bila gunnah. Manakala nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf idgom bila gunnah, lam atau ro, dileburkan, dimasukkan tanpa disertai dengan dengung. Hudan, bunyi N-nya tetap sama seperti, seperti idgom bi gunnah, dalam artian bunyi N-nya jadi hilang. Hudan jadi hudal, hudal lil muttaqin min robbihim jadi mir robbihim. Yubayin lana jadi yubayin lana. Bunyi N-nya hilang melebur pada huruf sesudahnya tanpa disertai dengan dengung. Itulah idgom bila gunnah. Kemudian halaman 19 tentang ikhfa. Ini juga sama objek sasaran kita adalah masih membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin jika dilatenkan bunyinya jadi N. Min, N kan ujungnya, an, in, un juga N. N ini, bunyi N ini akan menjadi bunyi apa? Kalau saat idhar N-nya tetap, saat idgom N-nya melebur pada huruf sesudahnya, saat ikhba N-nya ditambah G jadi eng. Walaupun nanti pada pelajaran secara detail dijelaskan, ikhfa itu ada tiga. Ada abad, ada ausat, ada akrob. Ada yang bunyi N-nya dekat, ada yang pertengahan, ada yang jauh. Manakala nun mati atau tanwinnya ketemu kaf dan kof. Di halaman 19 ini, Nun mati bunyi N-nya akan bertambah dengan G jadi eng. Manakala nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ikhfa 15. Mana? Tasa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sob, do, to, zo, fa, koka. Kok beda Pak Urutan ini urutan yang ada di majlis ta'lim yang mudah. Semua orang membuktikan bahwa urutan ini lebih mudah ketimbang Sod, zal, sa, kap, jim, shin, kop, sin, dal, to, zai, fa, ta, do, zo yang ada di buku. Coba buktikan. Anak kecil mukti aja hafal. Mukti, huruf ifa 15, apa? Tasa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, koka. Hampir mirip dengan huruf-huruf samsiah. Bedanya kalau samsiah ro, zai, din, zai, jim. Ujungnya lam nun kalau samsiah, kalau ikhfa fakoka. Nah, di halaman 20 adalah contohnya. An tuh, an tambah g jadi an an salatihim. Man zalladhi. Kemudian di halaman 21 tentang iklab. Apa itu iklab? Bunyi nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ba, bunyinya jadi m disertai dengan samar. Sami on jadi sami on basir. Min ba'di jadi min ba'di. Hampir mirip dengan ikhfa samarnya. Hanya kalau ikhfa itu dominan NG-nya ada, kalau iklab ini dominan M. Tapi saat iklab ini e, on um basir mirip dengan saat ikhfa kalau nun mati atau tanwin ketemu fa. Mirip. Mirip juga dengan hukum mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Itu ya gambaran jelasnya dulu. Sedangkan di halaman 22, macam-macam idgom apa pula? Ah, macam-macam idgom di sini ditinjau dari segi apapun hurufnya, setiap menemukan huruf mati berhadapan dengan huruf yang ada sidahnya, ada tasjidnya diidgomkan. Sekali lagi, tadi kan non mati atau tanwin ada idgom bigunah dan bila gunah. Idgom bigunah itu disebut juga idgom ma'agunah. Nah di halaman 22 ini umum. Bukan hanya non mati atau tanwin saja. Semua huruf mati kalau berhadapan dengan huruf yang ada tasdidnya, maka dijadikan idgom. Apakah semua hurufnya? Tidak semua. Jadi yang dikatakan, kalau menemukan huruf mati yang bertemu dengan huruf hidup yang jadi idgom. Ada yang nggak jadi idgom? Ada beberapa nanti. Contohnya, Nah, di halaman 22 ada idgom silen. Kapan terjadi? Kalau menemukan huruf mati, huruf di atasnya ada sukunnya, berhadapan dengan huruf yang sama, dijadikan idgom silen. Mana contohnya? Contohnya di situ idrib bi asoka. Tuh, bak mati ketemu bak hidup. Dengan diidgomkan sifat kokolahnya hilang, kalau ada tak hamas sifat hamasnya hilang. Itu idgom mutamasilen. Huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi makhrajnya tempat keluarnya hampir sama. Itulah idgham mutajanisen. Tuh, mana contohnya lain basat basat basop. Oh, Kolkolahnya jadi hilang. Lain basatta Kul jadi kur. Nah, kur rabi. Itu idgom mutajanisian. Kemudian idgom mutaqariban, huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi bunyinya hampir sama. Mana? Yalhas jadi zalik. Ya bunayar kab. jadi ya bunayar kam ma'ana. Itu macam-macam idgom ditinjau dari segi huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda atau yang sama yang jadi idgom. Kalau huruf mati bertemu huruf hidup yang sama, jadilah idgham masilen. Huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi tempat keluarnya hampir sama, itulah idgham mutajanisan. Huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi bunyinya hampir sama, itu idgham mutaqariban. Di cetakan Indonesia malah lebih mudah rumusnya. Kalau tu, uh, lupa, ah ben-benan, sen-senan lupa. Begini aja, setiap menemukan huruf mati, setelah huruf mati bertemu dengan huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Itu berlaku untuk semua idgom. Idgom biguna, idgom bilaguna, idgom mutamasilen, mutajanisen, mutakoriben, idgom hukum lamati, idgom hukum mimati. Pokoknya semua buktikan nanti. Ya, jadi teori lebih mudah itu untuk semua idgom. Di halaman 23 adalah penjelasan tentang macam-macam idgom. Idgom mutamasilan manakala huruf mati bertemu huruf hidup yang sama persis. Dalam Quran cetakan Indonesia ditandai setelah huruf mati bertemu huruf hidup yang sama. Di huruf hidup yang samanya ada sidahnya, ada tasjidnya. Maka cara bacanya huruf matinya jangan dibaca. Jadi di sini idrib kol jadi hilang masuk ke ba idrib biasoka. Wakod kol-kolannya jadi hilang wakod dakhalu. Sedangkan idgham mutajanisen huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi tempat keluarnya sama. Bunyinya sedikit berlainan. Mana abadetum jangan dibaca abadetum tapi abatum. Abatum jangan abatum karena di situ ada dal mati ketemu tak ya abatum. Jangan abadetum. Sedangkan idgham mutakoriben adalah huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda tetapi bunyinya hampir sama. Di halaman 25 bahasan kita tentang hukum roh. Pak cepat-cepat amat. Ini kan saya mengkaji secara umum dulu. Nanti rinciannya perlahan. Uh, eh, idgom terjadi yaitu apabila mengidgomkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang lain yang bunyi kedua huruf tersebut hampir sama. Apa contohnya? Samati ketemu zal. Itu pelan nanti nanti. Sekarang cepat dulu ya biar ibu dan bapak memperoleh gambaran secara umum tentang buku tajwid ini. Di halaman 25 pasal ke-7 hukum roh roh ini hanya tiga kemungkinan. Apa dia dibaca tafkhim tebel, apa dibaca tarkik tipis, atau boleh memilih antara tipis dan tebel. Kapan dibaca tafkhim? Apabila roh itu berbaris di atas, kalau nggak patah domah. Kapan lagi domah tain patah tain? Kapan lagi? Roknya mati. Tuh di halaman 25 ada bagan. Roknya mati. Sebelum rok mati baris di atas. Kalau nggak fatah domah. Itu roknya dibaca tebel. Atau e, roknya ini didahului kasroh bah Kasroh yang bukan asli. di Kasroh dalam fiil amar. Itu kasroh kan untuk membantu. Ya. E, seperti kata bayak tubuh uktub. U-nya itu itu pembantu. Nah jadi kalau dalam fi'il amar jika diwasol uktubu waktu faktubkah. Jadi tebel. Ya iyalah karena barisnya jadi di atas lagi. Kemudian roh dibaca tipis kapan? Kalau rohnya barisnya di bawah. Kalau nggak kasroh, kasroh tayen. Nah itu. Atau rohnya mati. Sebelum roh mati barisnya di bawah. Itu juga dibaca tipis. Nah, atau rohnya barisnya di atas. Tetapi sebelum roh baris di atas ada yak mati. Jika dihentikan itu juga dibaca tipis. Boleh memilih boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebel saat roknya mati, sebelum rok mati menghadapi ya eh, setelah rok mati menghadapi huruf-huruf istilah. Nah, itu di halaman 27 tuh. Boleh memilih, boleh tipis, boleh tebel. Huruf roh boleh dibaca tarkik, boleh dibaca tipis, boleh dibaca tabkhim tebel, yaitu apabila ro itu mati. Didahului oleh huruf berbaris kasroh, tetapi menghadapi huruf istilah. Jadi roknya mati, sebelum rok mati ada didahului ada huruf yang berbaris kasro, setelah itu ketemu huruf-huruf istilah. Huruf-huruf istilah itu mana? Ada kho, ada so, ada bo, ada go, ada po, ada ko, ada zo, yang dibacanya keras. Selain ro, karena ro kan ini lagi dibahas. Huruf-huruf berbunyi o, kho, so, do, go, to, ko, zo, selain ro. Itu huruf-huruf istilah. Kemudian di halaman 28 bahasan kita tentang mimati. Di halaman 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 itu nun mati atau tanwin. Bunyinya N kalau dilatenkan. Di halaman 28 ini bunyinya M, M mati. M ini bunyi M ini akan dijadikan apa? Di halaman 28 ada bagan. Yang pertama, idgom mutamasilin. Kapan terjadi kalau mim mati ketemu mim? Idgom mutamasilin. Kemudian mim mati ketemu ba itu ikhfa safawi ya ke ke pinggir dulu. Nah, nanti ada mati ketemu selain mim dan ba ada idhar. Kemudian mati ketemu waw dan fa idhar syafawi. Itu bagannya membaca bagan. Hukum mati itu ada tiga. Idgham ya, ada idgom mutamasilan, idgom mimi, ada idhar, ada ikhfa syafawi. Dalam ikhfa syafawi nanti ada idhar, uh, eh, dalam idhar ada idhar syafawi. Nah, kajian itu nanti akan dirinci, dijelaskan. Di halaman 29 hukum mim Kapan terjadi manakala mimati ketemu mim jadilah idgham mimi atau idgham mutamasilan. Mana yukhrijunahum minazulumat mati ketemu mim. Wa ma lahum min mati ketemu mim. Itulah idgham mimi atau idgham mutamasilan. Yang kedua hukum mati ini hukum mati ini ikhfa syafawi. Kapan terjadi manakala mimati ketemu ba? Mana naba'ahum bil haqq Fa'asbahtum bini'mati. Kemudian mimatik kalau bertemu selain dengan mim dan ba, selain mimatik ketemu selain mim dan ba harus dibaca idhar. Mana alam taro kan banyak orang yang jadi imam taraweh. Alam taro. Jangan diidharkan. Alam taro. Tapi tidak dihentak. Hanya untuk ibu dan bapak yang belajar terlambat dihentak untuk latihan tidak ada masalah. Untuk latihan. Setelah profesional, setelah bagus, hentakan itu tidak boleh ada. Di halaman 30 tentang idhar syafawi. Jadi mimatik ketemu selain mim dan ba itu idhar secara umum. Di dalamnya nanti ada waw dan fa. Maksudnya apa? Kalau mimatik berhadapan dengan waw atau fa, diidharkan sama seperti huruf idhar yang lain, tetapi disertai harus hati-hati, harus sangat. Karena bunyi mim dengan waw dengan fa ini dekat mirip-mirip. Harus hati-hati syafawi, syafatain. Dua bibir kita kan bunyinya mm, mim kan gitu. Wahum fiha tuh. Jadi bibirnya sama hati-hati di situ. Maka dikatakan idhar syafawi. Manakala mim mati bertemu waw atau fa. Di halaman 13 pasal ke-9 membahas tentang lafad Allah. Lafad Allah ini tidak beda, hampir mirip dengan hukum roh. Dalam artian tipis dan tebel. Tafhim dan tarkik. Hanya saja kalau roh ada saat rohnya itu baris di atas atau baris di bawah. Tapi lafad Allah tidak ada lafad Allah di atas. Yang, yang ada di sini sebelum lafad Allah itu baris di mana? Kalau sebelum lafad Allah barisnya di atas berarti dibaca tafhim. Kalau sebelum lafad Allah barisnya di bawah atau kasroh dibacanya tipis. Tafhim ini dikatakan juga taglid. Lebih cocok untuk lafad Allah ini taklid bukan tafkhim. Karena ada unsur, ada sifat huruf yang lain. Walaupun di buku ini dikatakan tafkhim dan tarkik. Jadi bahasan tentang lafad Allah di halaman 31 bagan, di halaman 32 penjelasannya. Lafad Allah dibaca tafkhim, dibaca tebel, berbunyi o oh, apabila sebelum lafad Allah ada baris domah, at, domah atau fatah. Atau sebelum lafad Allah ada huruf yang berbaris di atas. Mana Rasulullah barisnya di atas kan? Rahmatullah. Ada sebelum lapan Allah huruf yang berbaris domah. Baris di atas kan? Nasrum minallah ada sebelum lapan Allah ada nun. Huruf nun yang berbaris fatah. Baris di atas. Yang tipis apabila sebelum lapan Allah barisnya di bawah berbunyi A. Mana? A'udzubillah. Tipis toh? Sebelum lapan Allah ada huruf yang berbaris di bawah, berbaris kasrah. Bismillah, fi kecepatan Pak Ari. Ya nanti dibahasnya pelan-pelan. Ini makan secara umum dulu. Alhamdulillah ya kemarin training di PT ini sukses 4 hari. Hari Rabu nanti ada training di Depok ya di Masjid Al Fauzin kalau nggak salah Fauzin Fauzin Pak Irwanto dekat Aagim di sana di e, Pesona Depok di Margonda Raya. Silahkan terbuka untuk umum. Kemudian kam, e, hari Rabunya di masjid di masjid di Pesona Depok hari Jumatnya jadi di Depok juga di Jalan Kartini ya di Jalan Kartini 258 di rumah Ibu Dokter Bulisa itu juga terbuka untuk umum. Kemudian insya Allah tanggal 20 kita ada uh, pelatihan untuk remaja masjid Jakarta Selatan ya. Ini di Haryono Center di Buria uh, sebagai pelaksana itu juga terbuka untuk umum dan gratis. Oh, coba Masya Allah. Nah ini kenapa saya bikin res resesi atau uh, pengantar seperti ini. Saya bikinkan CD-nya, saya bikin kasetnya, saya bagi-bagi biar mereka paham gitu ya. Karena eh, kadang-kadang uh, kadang -kadang kita mempelajari tajwid itu jujur aja Dulu kita tahu tajwid itu yang dimaksud dengan tajwid itu idhar, idgom, ikhfa, iklam, matobi. Hanya itu aja. Padahal tajwid itu banyak uh, komponennya, banyak rangkaiannya. Oleh sebab itu saya berikan gambaran. Jangan jangan maaf seperti orang yang nggak bisa melihat. Yang tunanetra itu gajah itu mas seperti apa? Gajah itu panjang karena yang dipegang ekornya. Satu lagi gajah itu gimana mas? Oh gajah itu yang tinggi, yang besar dipegang pohon besar. Oh ini gajah. Nah, itu. Jadi saya ingin memberikan uh, pengertian secara kafah, secara lengkap, secara sempurna. Ini loh gajah, gajah ini seperti ini. Uh, ada belalai. Majelis Taklim Radio Kayu Manis